Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang terus berikan kita karunia yang tiada henti-hentinya sehingga pada Kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk membahas suatu perkara yang lagi ramai dibicarakan tentang halalnya zina ya. Uh, semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Uh, Sungguh benar ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Al-Bukhari, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada dari umatku suatu kaum yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, menghalalkan uh, khamar dan menghalalkan alat-alat musik ya. Kita sudah mendengar ada sebagian kaum yang mereka menghalalkan kain sutra bagi lelaki ya, dengan berbagai macam dalih mereka. Orang-orang Islam sebagiannya menghalalkan ini padahal jelas hukumnya haram. Kita juga sudah dengar ada sebagian orang nekat menghalalkan khamar dengan dinamakan sebagai minuman rohani atau yang lainnya untuk pengobatan atau hal-hal yang mereka jadikan dalih. Kita juga sudah mendengar sebagian orang menghalalkan alat-alat musik ya dengan berbagai macam dalih yang mereka ungkapkan padahal haramnya musik sudah merupakan perkara ijma dalam seluruh madhab ya namun tidak terbetik dalam benak saya ada yang berani menghalalkan zina ya karena ini perkara yang sangat keji kata Allah Subhanahu wa taala innahu kana fahishatan wa sa'a sungguhnya zina itu perkara yang keji dan jalan yang buruk jalan yang sangat sangat buruk perbuatan yang diingkari oleh fitrah manusia yang kerusakannya ya, ya sangat banyak di masyarakat. Oleh karenanya haramnya zina ini diketahui oleh seluruh orang. Jangankan ulama ya, bahkan orang-orang awam, bapak-bapak, ibu-ibu, mereka tahu haramnya zina ya. Bahkan pelaku zina pun tahu bahwasanya zina itu apa? Haram. Tidak ada seorang pezina yang dia masih muslim kemudian mengatakan oh, zina itu halal, tidak apa-apa, enggak ada ya. Mereka melakukan zina dan mereka tahu itu hukumnya haram ya. Mereka tahu hukumnya haram. Makanya saya tidak sempat tidak terbetik dalam benak saya bagaimana cara dia nekat menghalalkan uh, zina tersebut. Ternyata ada di zaman kita ya. Uh, seorang bukan orang awam lagi bahkan doktor dalam bidang agama ya eh, yang mengajar di Universitas Islam ya Ke kemudian berani menghalalkan uh, zina dengan dalih yang dia sebutkan dan ternyata dia taklid kepada seorang insinyur teknik sipil yang bernama Muhammad Syahrur dari Suria ya yang juga nekat mengatakan zina itu halal. Di antaranya kata dia selama seorang berhubungan seksual dengan seorang wanita ya ada akad komitmen ya. Kemudian dalam tempat yang tertutup ya, maka itu tidak mengapa. Ini menunjukkan bahwasanya dia berpendapat kumpul kebo itu boleh ya. Kumpul kebo itu boleh. Selama kebonya komitmen nggak apa-apa ya. <laughs> Kemudian dalam tempat tertutup dan kita tahu namanya perzinahan rata-rata 99% semuanya tempat tertutup. Namanya zina itu 99% tempat tertutup. Ya bahkan di luar negeri yang kita dengar sudah sangat rusaknya, itu pun di tempat tertutup. Ya, bahkan ada sampai begitu rusaknya saya sempat lihat di di internet ada orang meletakkan ruangan-ruangan di tepi jalan kalau berzina silakan itu pun dalam ruangan. Ya, ya kalau ini boleh berarti terus yang haram yang mana? 99% ya. semuanya boleh praktik zina yang ada terus yang yang haram yang mana? Makanya ini perkataan yang sangat uh, berbahaya dan aneh namun mungkin bagi sebagian orang kok bisa dia berani mengatakan demikian? Apa dalilnya kok dia bisa mengatakan demikian? Kok sampai otaknya berani mengatakan zina itu halal ya. Tetapi eh, bagi orang yang telah mempelajari pemikiran mereka ya, kebetulan saya disertasi saya S3 tentang pemikiran orang-orang liberal dan saya baca disertasi-disertasi mereka, tesis-tesis mereka ya. Maka apa yang mereka ucapkan sekarang ini salah satu produk dari produk-produk mereka yang aneh-aneh. Mereka punya produk yang aneh-aneh sangat banyak. Yang itu semua muncul gara-gara satu metode pemikiran. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan metode pemikiran mereka. Kenapa bisa menimbulkan produk-produk yang aneh-aneh yang kita dengar sebelumnya homo itu halal ya. Tidak kalah hebat dengan zina itu halal ya. Zina halal sebelumnya juga ada yang lebih dahsyat. Homo apa? Halal ya. ya. Dan macam-macam ya. Yang kita juga dengar dahsyat semua agama masuk surga. Ya, nah, kita baru dengar semua agama masuk surga ya. Ini semua produk-produk dari pemikiran orang liberal yang akan saya ringkas pada malam hari ini bagaimana metode pemikiran mereka agar antum tahu Itulah metode pemikiran mereka sehingga mereka bisa mencetuskan banyak produk-produk yang aneh yang mengeluarkan seorang dari Islam, mengeluarkan seorang dari Islam. Taib. Tolong perhatikan dengan baik. Yang pertama saya akan bahas adalah metode pemikiran liberal. Metode pemikiran kaum liberal ya. Nah, orang liberal bagaimana sikap mereka? terhadap Tuhan ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana terhadap syariat. Syariat dalam hal ini adalah Al-Qur'an dan al-hadis sumber hukum Islam. Nah, orang-orang liberal mereka tatkala bersikap terhadap Allah kata mereka Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dan Allah tidak ikut campur dalam urusan privasi manusia yang dia ciptakan. Bahkan pada privasi yang sangat urgen, yang sangat penting, masalah keyakinan, Allah membebaskan hamba-hambanya untuk berakidah. Ya, mereka berdalil dengan ayat-ayat contohnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Contohnya lagi kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ma syi'tum." Ya, kata Allah juga fa'budu ma syi'tum. Artinya barang siapa yang berkehendak silakan beriman, barang siapa yang berkehendak silakan kafir. Ayat yang lain, amalkanlah apa yang kalian kehendaki. Ayat yang lain, sembahlah apa yang kalian kehendaki. Berarti kasih kebebasan. Mereka punya logika, kalau masalah akidah saja Allah kasih kebebasan, apalagi masalah seks ini masalah ecek-ecek ngapain orang Allah ikut campur urusan seks. Akidah saja Allah tidak ikut campur, ente mau berakidah silakan, mau sembah siapa saja silakan. Ini dalilnya ada. Kenapa ente usik-usik akidah orang Tuhan saja tidak ikut campur urusan saya? Nah, kalau akidah saja Tuhan tidak ikut campur, apalagi masalah ecek-ecek, masalah apa? Seks. <laughs> Demikian pola pikir mereka tentang Tuhan. Sehingga muncullah kata-kata mereka areal bebas Tuhan. Paham? Kita dapati mereka ada yang ospek bikin spanduk tulisan areal bebas apa? Tuhan ya. Seperti itu ya. Ya, dan keberanian mereka dalam berekspresi mengungkapkan kekufuran mereka. Taib. Ini dalam surat Al-Kahfi ayat 29 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang beriman silakan beriman. Barang siapa ingin kufur silakan kufur. Tidak stop sampai di sini. Kita bilang wahai orang liberal sambung ayatnya ya. Orang liberal ini sering bohong ya. Mereka mengaku mereka akademisi dan saya sudah baca disertasi mereka, mereka pembohong. Saya berani mengatakan ini saya, saya dan saya sudah berulang-ulang mengatakan di ini bahwasanya mereka itu pembohong. Karena mereka nukil ayat separoh, mereka potong. Kalau ayat Allah saja mereka berani potong-potong, apalagi perkataan para ulama. Sampai mereka mengesankan Ibnu Katsir mengatakan semua agama masuk surga. Mereka mengesankan At-Tabari, ya semuanya ulama mengatakan semua agama masuk surga. Mereka cuplik cuplik cuplik cuplik dirangkai dengan cara mereka. Kalau kita kembali kepada buku-buku para ulama itu semuanya lah kebohongan. Tapi Contohnya ini, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa berkehendak silakan beriman. Barang siapa yang berkenak silakan kufur. Taib, lanjutkan ayatnya. Allah berfirman, "Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha." Kata Allah, kami siapkan bagi orang-orang kafir api neraka yang akan mengupung mereka. Taib. Itu berarti suruh milih atau ancaman. Ya, kita bilang ente ambil teh saya silakan. Enggak juga enggak apa-apa. Kalau ambil nih ada pentungan. Itu kira-kira Kira-kira suruh bebas atau tidak? Tidak. Itu itu takbir dari Allah untuk ya ente silakan kalau mau masuk neraka, mau kafir silakan ada ancamannya. Sungguhnya kami siapkan bagi orang-orang kafir api neraka jahanam yang akan mengepung apa? Mereka. Kata Allah seperti ayat ini, "Ikmalu ma syi'tum, lakukan apa yang kalian kehendaki." Innal ladzina yulhiyuna fi ayatina la yakhfauna alaina afamay yulqa fin nari khairun amma yati aminan yaumal qiyamah. Ikmalu ma syi'tum, Lihat ayat sebelumnya Allah mengatakan apa? Apakah orang dilempar di neraka jahanam lebih baik daripada orang datang hari kiamat? Silahkan lakukan apa yang kalian kehendaki. Tinggal pilih. Masuk surga atau masuk apa? Neraka. Ini berarti bebas. Tidak ada ancamannya. Ente pilih kufur nanti masuk apa? Neraka. Seperti dalam surat Az-Zumar, fa'budu ma syi'tum, yang kalian kehendaki. Kalau sampai di sini, seakan-akan Allah beri kebebasan dalam keyakinan. Ternyata tidak ada lanjutannya. Fa'budu ma syi'tum Silakan menyembah selain Allah yang kalian kehendaki. Kul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Baca ayat selanjutnya kata Allah, sembahlah kalian kehendaki selain Allah. Sungguhnya orang yang merugi adalah yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat kelak. Bagi mereka api yang berlipat-lipat dari atas mereka membakar mereka dan api yang berlipat-lipat dari bawah mereka. Itu berarti suruh milih. <laughs> Jadi ini contoh pola pikir mereka dan ini mereka sering sampaikan masalah yang sangat privasi saja masalah keyakinan Allah bebaskan kita untuk milih ngapain Allah ngurusin masalah seks masalah ecek-ecek seperti ini bukan urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh sikap mereka terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas bagaimana sikap mereka terhadap syariat. Bagaimana sikap mereka terhadap Al-Qur'anul Karim? Ya. Perhatikan di sini yang butuh logika yang sangat uh, sangat panjang antum harus perhatian di sini. Sekarang logika mereka tentang Al-Qur'an. Pertama, Allah tidak bicara, tidak berbahasa, tidak punya bahasa. Yang kedua, kalau Allah tidak bicara tidak punya bahasa, sementara Al-Qur'an bahasa Arab, Berarti Al-Quran itu bukan bahasa Allah. Al-Quran bukan bahasa Allah. Terus kalau bukan bahasa Allah berarti apa? Al-Quran bahasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini se se sementara ini dulu dan kita lanjutkan. Jadi, orang liberal mereka terpengaruh dengan akidah sebagian kelompok yang menyimpang dalam hal ini ya. Seperti Asy'ari dan Kullabiyah yang mereka mengatakan Allah itu tidak boleh berbicara dengan suara. Kalau tidak bicara dengan suara maka tidak mungkin ada hurufnya, tidak mungkin ada bahasanya. Mereka membuat syarat Tuhan itu tidak boleh bicara dengan suara dan ini menyelisi akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kita semua satu Indonesia, kalau baca Al-Quran kita bilang kita baca firman Allah, ya atau tidak? Kita bilang firman Allah atau kita baca terjemahan Muhammad? Kita baca firman Allah. Dengarkanlah sari tilawah dari firman Allah. Semua orang awam tahu akan hal tersebut. Semua orang awam tahu bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, firman apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi waktu Nabi berbicara Allah Subhanahu wa taala berbicara Nabi Musa kata Allah, "Fastami' lima yuha." Dengarkanlah wahai Musa apa yang akan diwahyukan kepadamu. Allah berbicara dengan suara, terserah bicara dengan Nabi Musa, dengan Nabi Muhammad SAW, dengan suara yang didengar, itu terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Justru di antara kesempurnaan Tuhan, Tuhan itu bisa bicara. Ya. Tuhan itu bisa bicara. Ya. Makanya waktu Nabi Musa alaihissalam mengingkari orang-orang yang menyembah berhala, kata Nabi Musa dia tidak berbicara. Ini berhala tidak berbicara. Ya. Para hadirin hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala, kita akidah al-sunnah mudah. Allah itu berbicara dengan dengan bahasa yang Allah kehendaki. Makanya ada para ulama menulis buku khusus tentang ini membantah pemikiran al-bidah seperti yang ditulis oleh As-Sijizi. As-Sijizi punya buku judulnya Risalatu Sijizi ila Ahli zabid firrat alaman ala man al-harfa wa saud. Tulisan itu oleh Sijzi kepada penduduk Zabid membantah orang-orang mengingkari Allah berbicara dengan suara dan huruf. Demikian juga Ibnu Qudamah punya buku tentang masalah ini. Demikian juga Imam Al-Bukhari dalam bukunya Khulqu Afalil Ibad, dia juga menyinggung masalah ini. Beliau berkata, Allah berbicara dengan suara yang suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Pembahasannya panjang, tapi intinya kita mudah kita mengatakan Al-Qur'an ini lafalnya dari siapa? Dari Muhammad atau dari Allah? Dari Allah selesai. Makanya dia suci. Makanya dia suci. Makanya Allah tantang, "Qul la in insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la yu'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah kalau jin dan manusia seluruhnya berkumpul buat Al-Qur'an mereka tidak bakalan mampu. Kalau ini karangan Muhammad, maka Abu Jahal juga bisa bikin. Abu Lahab juga bisa niru-niru kalau ini karangan Muhammad. Nah, sekarang orang-orang liberal ngambil akidah dari Asy'ariyah dan Kullabiyah. Tapi ingat ya orang Asy'ariyah Kullabiyah mereka mengaungkan Al-Qur'an ya. Mereka berhenti sampai di situ saja. Tetapi orang-orang liberal mereka melanjutkan bid'ah tersebut. Sedangkan mereka memperpanjang bid'ah tersebut kata mereka, kalau begitu Allah tidak punya bahasa. Ini jelas-jelas dikatakan oleh uh, Komarudin Hidayat ya. Dr. Komarudin Hidayat dikatakan oleh Ulil Absar ya. Bahwasanya Allah berbicara tanpa bahasa. Taib. Kalau Allah tidak Allah berbicara tanpa bahasa, lantas Al-Qur'an ini apa? Al-Qur'an bahasa apa? bahasa Arab. Berarti Al-Quran ini adalah bahasanya Nabi. Nah berarti Nabi sedang menyampaikan gagasan Allah atau ide pokok Allah untuk dituangkan dengan bahasa bahasa Arab. Kata mereka, Allah punya ide pokok ya. Punya gagasan. Gagasan atau ide pokok yang diterjemahkan oleh Muhammad diungkapkan oleh Muhammad menjadi Al-Qur'an. Nah, di sini mereka bermain. Kalau Muhammad ternyata Al-Qur'an itu ya. Dan ini Asyairah juga mereka khilaf. Sebenarnya Al-Quran ini bahasanya siapa? Ada yang mengatakan bahasanya Muhammad, ada yang mengatakan bahasanya Jibril, ada yang mengatakan Allah yang ciptakan. Ini khilaf di antara mereka, antara Al-Baqilani, antara Razi, antara Al-Bajuri, mereka khilaf. Tapi intinya orang-orang liberal memilih Al-Quran itu bahasanya Muhammad. Taib, kalau ini Al-Quran adalah terjemahannya Muhammad, ingat, terjemahan ini bermasalah. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah produk budaya. Produk budaya, karena dia bukan suci dari Tuhan bukan sujud dari Tuhan. Ya, karena Tuhan tidak punya bahasa, Tuhan tidak berbicara dengan bahasa tertentu, tidak ada suaranya. Nah, Al-Qur'an ini adalah produk Muhammad. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala menjalani proses mengungkapkan gagasan Allah dalam Al-Qur'an, maka mengalami banyak hal yang menimbulkan banyak pertanyaan. Yang pertama, ya, yang menimbulkan keraguan hilangnya kesucian Dan mereka yang pertama uh, <clears throat> penerjemah belum tentu bisa bisa mengungkapkan keinginan penulis 100%. apalagi dengan bahasa berbeda. Kata mereka, ya, kita tahu ada buku atau seorang seorang menulis buku, buku tersebut diterjemahkan oleh orang lain, ya, belum tentu dia bisa menerjemahkan dengan sempurna, pasti ada distorsi, apalagi dua bahasa yang berbeda. Jangan buku, seorang penulis saja. Saya ingin menulis sesuatu, belum tentu saya bisa ungkapkan semua ide pokok saya dalam apa? dalam tulisan tersebut. Ternyata kemampuan saya menulis tidak lebih hebat daripada apa yang ada dalam benak saya. Ya. Apalagi yang menerjemahkan. Dia belum tentu apa yang bergejolak dalam hati saya. Sehingga waktu dia menerjemahkan pasti mengalami apa? Distorsi. Apalagi dengan bahasa yang berbeda. Kemudian terjemahan tersebut, ungkapan tersebut atau terjemahan berkaitan dengan atau terpengaruh dengan Terpengaruh dengan ya, dengan kondisi sang penerjemah, kejiwaannya, kemudian dengan sosiologi dia ketika itu yaitu 1400 tahun yang lalu kondisi masyarakat tatkala itu ingat ini semua syubhat ya ente <laughs> udah kena syubhat belum <laughs> Ente sudah paham syubhatnya? Ini syubhat harus dipahami supaya kita bisa bantah agar ente tahu kenapa mereka bisa ngomong seenaknya. Paham? Jadi kata mereka, inilah kenyataannya yang membuat Quran tidak suci lagi 100%. Kenapa? Karena Quran bukan bahasa Allah tapi hanyalah terjemahan siapa ungkapannya Muhammad. Sementara ungkapan Muhammad tatkala dia menterjemahkan ide pokok Allah Subhanahu wa taala, dia manusia. Sementara bahasa manusia tidak bisa mewakili bahasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ilmu Muhammad rendah, tidak bisa mewakili ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian proses bahasa tatkala berubah maka tentu mengalami distorsi. Kemudian dia berpengaruh dengan kejiwaan dia tatkala dia menerjemahkan tersebut, berbeda-beda. Kemudian terpengaruh juga dengan kondisi sosiologi 1400 tahun yang lalu terhadap orang-orang Arab tatkala itu. Maka dari ini semua ente jangan baca Quran dengan tafsir tekstual, jangan. Karena tekstual itu hanya cocok di zaman Muhammad 1400 tahun yang yang lalu. Paham? Sudah kena syubhat? <laughs> Bantannya bagaimana? Bantannya mudah. Kita bilang, ini Al-Qur'an bukan bukan karya Muhammad. Muhammad saja waktu turun Al-Qur'an dia pingin hafal. Kata Allah, ya apa? La tuharrik lisanaka aja bih. Wahai Muhammad, jangan kau gerakkan lisanmu agar kau menghafal. Waktu Jibril kasih wahyu, Rasulullah ikut-ikut supaya bisa mudah menghafal. Allah tegur, jangan. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Kami akan bikin kau bisa hafal, enggak usah enggak usah tiru-tiru. Iya. Berarti lafalnya dari Muhammad atau dari Allah? Dari Allah Subhanahu wa taala. Gampang mantahnya selesai. Kalau ini dari Muhammad maka Abu Jahal bisa niru. Ini bukan mukjizat. Ini semua buat apa Allah tantang orang-orang Arab tatkala itu datangkan seperti Al-Qur'an, datangkan satu surat seperti Al-Qur'an mereka tidak mampu. Kalau itu karangan Abu Jahal, eh, karangan Muhammad maka Abu Jahal bisa menirunya. Gampang tinggal panggil 10 penyair bisa karang seperti Al-Qur'an. Yang kedua ini syubhat mereka. Kita bilang siapa bilang Muhammad sedang mewakili ilmu Allah. Al-Qur'an itu hanya ilmu sebagian daripada ilmu yang sangat luas dan tidak terbatas. Allah tidak sedang menuangkan seluruh ilmunya dalam Al-Qur'an, paham? Al-Qur'an itu hanya sebagian kalam Allah, sebagian ilmu yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an. Kemudian tatkala Allah terangkan kepada Muhammad, Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa. Apakah Allah mampu membuat Muhammad paham atau tidak? Mampu atau tidak? Mampu. Apakah Allah mampu membuat Muhammad bisa menyampaikan kepada umatnya dengan baik? Mampu atau tidak? Mampu Allah Maha Kuasa. Sementara mereka ingin mengkiaskan Al-Quran seperti penulis-penulis yang lainnya. Dan mereka mengkiaskan Muhammad dengan penterjemah-penterjemah yang lainnya. Kata mereka seorang penulis belum tentu bisa mengungkapkan dengan kata-kata dengan baik. Sang penterjemah belum bisa memahami. Ya henti ente bicara tentang siapa? Ente bicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Yang bisa membuat Muhammad hambanya bisa paham tentang apa yang dia maksudkan. Yang bisa menjelaskan kepada umatnya dengan baik. Paham? Jadi ini inilah kerangka berpikir mereka ya sebagaimana dicantumkan oleh Komarudin Hidayat dalam bukunya memahami bahasa agama. Taib. Terus kata mereka, perhatikan sini. Apa sih gagasan ide pokok Allah yang sedang disibuk diterjemahkan oleh Muhammad? Tadi kan kita bilang Al-Quran itu gagasan yang pokok Allah yang diterjemahkan oleh Muhammad. Apa kata mereka? Setelah kita meneliti isi Al-Quran, dibandingkan kita compare dengan Injil dan Taurat dan yang lainnya, ternyata syariatnya Allah itu kembali kepada beberapa poin utama. Yang pertama adalah kebebasan. Yang kedua adalah persamaan. Yang ketiga adalah keadilan. Yang keempat misalnya adalah kemanusiaan. Dan an-an yang lainnya intinya, paham? Ya. Ini kata mereka eh, ide pokok ini. Ini sebenarnya inti syariat tuh ini. Ini kata mereka. Nanti bilang, nanti tahu dari mana ide pokok Allah? Nanti pernah tanya Allah kan? Dia nggak tahu. Ya. Nah, sekarang kata mereka inti syariat ini adalah ini. Nah, Muhammad menerjemahkan inti syariat ini dalam namanya Al Al-Quran yang cocok penterjemahan Muhammad itu sangat cocok untuk 1400 tahun yang lalu dengan kondisi sosiologi masyarakat Arab tatkala zaman itu. Makanya ente jangan tekstual untuk zaman sekarang kita jangan tekstual lagi yang penting kita paham ide pokoknya. Ingat ini kebersamaan, persamaan, keadilan, kemanusiaan versi mereka ya. ya. Kata mereka kalau begitu kita ingin mentafsirkan Al-Qur'an jangan tekstual lagi. Kalau kita tekstual berarti kita kembali kepada Islam kuno. Kita harus punya Islam namanya Islam progresif. Islam apa? Progresif, berkembang dengan perubahan zaman dan perubahan pengikutnya. Itu baru Islam bisa berlaku untuk setiap zaman dan setiap waktu kata mereka. Apa dalil mereka? Kata mereka dalilnya para nabi dahulu. Nabi Musa syariatnya terbatas pada waktu tertentu. Nabi Isa terbatas pada waktu tertentu. Demikian juga Muhammad terbatas pada waktu tertentu. Kita bilang itu enggak benar. Muhammad SAW adalah Rasul akhir apa? Zaman. Tidak ada Nabi lagi setelahnya. Maka tidak ada yang batasi syariatnya. Syariatnya akan berlaku sampai hari kiamat. Bahkan Nabi Isa tatkala turun pada hari kiamat akan menjalankan syariatnya Muhammad saw. Alaihi Wasallam. Paham sini? Baik. Jadi mereka bilang ada namanya Islam apa? Islam progresif. Nah, metode mereka untuk menafsirkan Al-Quran yang mereka namakan dengan Islam progresif itu namanya metode tafsir hermeneutika. Metode tafsir apa? Hermeneutik ya. Apa hermeneutika ini? Hermeneutika ini ini adalah istilah dari bahasa Yunani. Ada yang mengatakan dari hermeneun yang artinya tafsir, ada yang mengatakan dari dewa Hermes, dewa Hermes atau seorang Hermes, seorang yang dia menyampaikan menterjemahkan kehendak dewa untuk disampaikan kepada manusia. Intinya ini keyakinan orang Yunani. Kalau kita terjemahkan sekarang maksudnya tafsir, metode tafsir. Hermeneutika ini tidak pernah ada dalam Islam. Ini muncul di kalangan orang-orang Nasara ahlul kitab. Dan mereka sangat butuh dengan hermeneutik ini. Kenapa mereka butuh dengan hermeneutik? Karena mereka mendapati, jadi ini metode ini munculnya di kalangan siapa? Ahlul kitab. Kenapa? Karena mereka mendapati karena mereka mendapati kitab suci mereka mereka pertama kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Contoh, dalam Injil tertentu, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes ya, tentang bicara tentang Nabi Isa. Nasab Nabi Isa saja beda antara Injil satu dengan Injil yang lain. Pada tatkala kembali kepada bapaknya sudah beda, binnya beda. Ya. Kalau kita Nabi Isa bin Maryam selesai urusan. Mereka sisi silsilahkan nasabnya Nabi Isa sampai Nabi Daud alaihissalam ya. Nabi Isa bin Yusuf bin Safa bin Safa bin Safa bin Safa. Nah, Ternyata ada di antaranya yang misalnya kakeknya cuma 60 20, ada di antaranya Injil yang sampai 40. Ini perbedaan yang sangat apa namanya? signifikan. Ya. Dan juga banyak hal yang lain sehingga terjadi kontradiksi yang sangat terang benderang itu kontradiksi. Yang bagaimana mereka menghadapi kontradiksi ini? Yang kedua, ternyata kalau ya kalau menerapkan kitab suci mereka secara tekstual maka tidak relevan. Relevan untuk zaman mereka untuk zaman mereka, zaman now misalnya. Ya. Dengan dua problem mereka ini, maka mereka butuh cara penafsiran yang bisa mengkompromikan kontradiksi tersebut dan juga bisa menafsirkan kitab suci mereka dengan tafsiran yang menurut mereka relevan dengan zaman yang sedang mereka hadapi. Sehingga mereka butuh metode hermeneutika yang kalau kita bahasakan secara sederhana adalah tafsir kontekstual. Tafsir apa? Kon kontekstual. Yaitu jangan terpaku pada teks, jangan terpaku pada zahir. Ini tidak perlu oleh orang Islam. Orang Islam tidak butuh dengan tafsir ini. Ente buka buku, buku buku tafsir apapun semuanya ada kaedahnya, kaedah bahasa, kaedah hadis, ya, kaedah tafsir. Islam ini ilmunya baku, ada kaedahnya, bukan sembarangan, ada kaedahnya. Maka tidak ada tafsir yang tafsir secara sembarangan. Mau kita bicara Tobari, mau Ibnu Katsir, mau siapapun ahli tafsir yang masyur yang muktabar, semuanya pakai kaedah dan mereka tidak butuh dengan namanya tafsir hermeneutik ini. Kenapa kita perlu tafsir hermeneutik? Dan kita terapkan Islam dan bisa cocok dengan zaman apapun. Memang eh, ada yang tidak cocok dengan zaman, semuanya cocok alhamdulillah. Kita tidak butuh dengan tafsir hermeneutik. Nah, mereka berusaha melegalkan hermeneutik. Kata mereka, orang-orang liberal, orang-orang liberal liberal berkata kita perlu dengan hermeneutik Ya. Kenapa? Karena sudah ada orang-orang Islam yang menerapkan ini kata mereka. Kita bilang mana? Mana orang Islam yang pernah menafsirkan hermeneutik? Kata mereka ada. Dikatakan oleh Nur Khalis Majid dalam Mukadimah buku bukunya Komodin Hidayat. Ya. Kata Nur Khalis Majid, bukankah zaman dahulu ada namanya firqah batiniyah? Ya. Batiniyah itu kan menafsirkan non tekstual, ya kan? Contoh koromitoh. Koromitoh mentafsirkan misalnya puasa. Puasa kalau kita orang Islam, puasa adalah menahan. Secara bahasa menahan. Menahan apa? Yaitu menahan makan dan minum dan syahwat sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Orang-orang koromitoh mengatakan yang dimaksud dengan menahan adalah menahan rahasia. Menapa? Rahasia. Contoh haji. Haji maksudnya al menuju. Kalau kita namanya haji menuju Ka'bah. Kata mereka haji maksudnya ziarah menuju kepada guru-guru. Contohnya, ini kan non tekstual. Ini kata Nur Khalis Majid, ini, ini ya, buktinya. Hermeneutika sudah dipraktekkan oleh orang-orang Islam. Kita bilang iya, dipraktekkan oleh orang Islam yang sesat, paham? Gimana mereka berdalil dengan? Kemudian dia lagi berdalil dengan misalnya misalnya uh, at, apa namanya? ahli falsafat, orang-orang falasifah. Ini disebut oleh oleh Nur Khalis Majid untuk membenarkan tafsir hermeneutika. Dia bilang, bukankah orang-orang ahli filsafat mereka mengingkari adanya surga dan neraka waktu mereka berbicara kepada waktu uh, mereka mereka mengingkari eh, surga dan neraka sehingga tatkala mereka dapati teks-teks dalam Al-Qur'an para nabi mengingatkan umatnya kepada surga dan neraka kata mereka kata ahli filsafat ini para nabi sebenarnya tahu tidak ada surga dan neraka hanya saja mereka harus menyampaikan seakan-akan ada surga dan neraka kepada umat agar mereka patuh dan tunduk karena orang awam itu tidak bisa tunduk kecuali diiming-imingi surga dan ditakut-takuti dengan apa? neraka. Padahal para nabi tahu tidak ada surga, tidak neraka, tidak ada neraka sehingga para nabi tatkala itu berbohong demi kebaikan. Ini namanya teks non tekstual, paham? Tafsir kebatinan di luar daripada teks. Teks mengatakan surga ada, neraka ada, kata mereka tidak ada. Terus Nabi kenapa ngomong begitu? Oh itu Nabi sedang berbohong demi apa? kebaikan. Kata Nur Khalis Majid, ini dalil bahwasanya boleh hermeneutika. Ya subhanallah. Ente berdalil dengan orang-orang yang sesat. Contoh orang Syiah menafsirkan wa, wa, wa, wa, wa apa namanya? Apa namanya? Allah sebutkan tentang imra'atu Firaun ya, yang berdoa, "Rabbi binili indaka baitan fil jannah." Ya. Allah beri penumpaman kepada orang kafir tentang istri Firaun. Kata orang Syiah dalam sebagian tafsir mereka, maksudnya istri Firaun adalah Ruqayyah. Firaun maksudnya Utsman. <clears throat> Ini kan keluar daripada teks. Nah, itu kan dalil bahwasanya hermeneutika berjalan oleh orang Islam dahulu. Kita bilang itu yang ngawur. Gimana ente berdalil dengan pemahaman orang-orang sesat ya? Yang jelas umat Islam tidak butuh dengan apa her hermeneutik. Taib, apa itu hermeneutik? Secara sederhana kita bilang adalah tafsir kontekstual. Tapi kata mereka hermeneutik itu kita berusaha memandang ayat dengan penuh kecurigaan. Kita bilang ini ayat kenapa begini? Bisa jadi kondisi zaman seperti itu tidak seperti ini. Bisa jadi uh, situasinya begini, bisa jadi uh, nabi sedang begini, bisa jadi yang diajak bicara kondisinya begini. Sehingga dengan pandangan kecurigaan, ya kalau ternyata tidak sesuai dengan kondisi zaman kita, maka jangan kita tafsirkan secara tekstual karena kondisi berubah. Karena kondisi apa? Berubah. Oleh karenanya ulil absar berkata, tidak boleh kita memahami syariat Allah secara tafsiliyah, tidak boleh, secara terperinci. Yang ada syariat Allah adalah secara ijmaliyah, secara global. Apa syariat Allah? Ya ini syariat Allah, kebebasan, persamaan, keadilan, kemanusiaan. Oleh karenanya, adapun tafsiliyah itu syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Muhammad menerjemahkan tafs syariat Allah yang mujmal global kepada yang terperinci. Nah, perincian itu hanya cocok di zaman siapa? Muhammad. Makanya kalau ente bicara sama orang liberal, ente bilang Rasulullah bersabda, dia ketawa aja ya. Itu kan expire semua. <laughs> iya, sudah expire. Susah ente berdebat dengan orang apa? Liberal. Karena setiap ente ngomong begini tafsir expire, selesai. Dalam otak dia dibilang apa? Expire. Sehingga kata eh, Ulul Absar, kita harus beristihad sekarang memahami ayat-ayat tersebut dengan tafsiran yang relevan dengan zaman sekarang. Jadi tafsiran Muhammad suruh tinggal, kita sekarang suruh apa? Berisihat sendiri untuk membuat tafsiran yang cocok dengan zaman kita. Paham? Ini kekufuran. Taib, sekarang kita ikut metode ilal absar. Ya, sudah, hadis semua buang, tafsir semua buang. Al-Quran, taib. Siapa yang tafsirkan? Nanti apa saya? <laughs> Oh saya, eh. ente lebih pintar daripada saya. Belum tentu. Atau kita berdua tafsir bareng-bareng. Eh, kalau hilaf gimana? Terus bagaimana kalau orang pintar yang tafsirkan? Eh? Bagaimana? Eh, Mungkin cocok dengan ente, tidak cocok dengan kondisi mereka. Repot masalahnya kalau begitu. Al-Quran tidak bisa jadi patokan. Al-Quran itu hanya sia-sia. Karena itu hanya sekedar terjemahan dari ide pokok. Dari sini, sampai sini paham? Sudah paham syubhatnya? Sekarang kita baca, kita lihat bagaimana produk-produk mereka. Produk produk-produk liberal. Contoh, kita ingin menerapkan hermeneutika pada ayat-ayat tertentu. Contoh, Allah mengatakan jangan homo. Seperti dalam seperti dalam Al-Qur'an Nabi Lut berkata, ya, "Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min duni nisa." Bal antum qaumun musrifun, kata Nabi Lut kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sungguhnya kalian itu Kenapa mendatangi laki-laki, tidak menggauli para wanita? Sungguh kalian adalah kaum yang berlebih Kemudian Nabi Lut menawarkan, kalau kalian ingin berhubungan, haula ibanati in kuntum fa'ilin. Kalau kalian ingin berhubungan, nikahilah putri-putriku. Jangan sama laki-laki. Jelas homoseksual haram atau tidak? Haram jelas. Mereka sekarang ingin menerapkan hermeneutika. Kata Profesor Dr. Musda Mulia, kata dia, tunggu dulu. Ente lihat teks tentang homoseksual. Itu yang dilarang bukan homoseksualnya. Karena homoseksualnya itu adalah given pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah homoseksual itu. Terus yang Allah haram-haramkan itu apa? Nah, kita harus tafsirkan dengan hermeneutik. Maksudnya itu adalah cara berhomoseksualnya yang salah. Ya mungkin sampai darah-darah, mungkin saya nggak paham ya. Bayangkan. Padahal yang Allah haramkan homoseksualnya bukan caranya. Makanya Nabi Lut menawarkan putri-putrinya. Kalau ternyata itu mereka homoseksual darah-darah ngapain Nabi Lut menawarkan apa? Putrinya bisa dipukul sama <laughs> orang-orang tersebut. Jadi ini diharamkan homoseksual ini sudah ma'ruf semua orang tahu homoseksual apa? Haram. Tapi dengan metode hermeneutik itu bisa dirubah dari haramnya homo menjadi halalnya apa? Homo. Ini salah satu produk mereka. Apa halalnya apa? Homo. Ada yang baru ya? Jadi haramnya haram homo jadi apa? Halal. Mantap kan? <laughs> Contoh lagi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslim kafiran walal kafir musliman. Tidak boleh saling mewarisi. Tidak boleh saling mewarisi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mewarisi kafir dan mukmin. Jadi kalau orang mukmin meninggal tidak tidak warisnya harusnya tidak diwarisi oleh kafir, kalau kafir meninggal tidak diwariskan oleh sang mukmin. Kata mereka ini hanya berlaku di zaman tersebut, ya. Tatkala terjadi perangan, tatkala terjadi ini. Nah, kita kan hermeneutik, kita lihat ini konteks Nabi berbicara begini berkaitan dengan zaman itu. Faham? Nah, sekarang kondisi sudah berubah. Jadi hukumnya boleh saling mewarisi. Contoh lagi, bukankah banyak ayat yang menyatakan Yahudi Nasrani di neraka? Nasrani di neraka, di neraka. Kata mereka, iya, itu Nah, Yahudi Nasrani neraka itu maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani yang meyakini Allah punya anak secara biologis. Ya. Nasrani berkeyakinan itu tidak ada kan? Jadi mereka buat khayalan sendiri. Itu Nabi sedang Allah sedang berbicara tentang Yahudi Nasrani yang meyakini uh, atau Nasrani yang meyakini Allah punya anak secara apa? Uh, biologis ya. Terus kata mereka juga sungguhnya syariat itu yang penting adalah akhlak. Yang penting adalah apa? Akhlak. Kalau akhlak sudah baik, maka akan mengantarkan kepada surga. Karena tugas utama Allah yang Allah kehendaki bagi bagi hamba-hambanya adalah berakhlak mulia. Kapan mereka berakhlak mulia dengan cara apapun, maka mereka sampai kepada surga. Dan orang bisa berakhlak mulia dengan jadi Yahudi, orang bisa berakhlak mulia dengan jadi Nasrani, orang bisa berakhlak mulia jadi Hindu, jadi Buddha, jadi PKI, jadi ateis boleh berakhlak mulia. Sehingga dengan demikian mereka menyimpulkan Yahudi yang baik masuk surga, Nasrani yang baik masuk surga, Musyrik yang baik masuk surga, kita bilang ateis yang baik juga masuk surga. Dan eh, ini kengawuran. Allah menurunkan ayat yang menjelaskan tujuan utama manusia diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. ada diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Dan itu bukti kamu adalah hamba. Buktinya kamu menyembah Tuhan. Kata dia, enggak sembah juga enggak apa-apa. Ya. Sehingga dengan demikian akhirnya mereka simpulkan Yahudi dan Nasrani di surga. Subhanallah. Di surga. Ateis bagaimana? Ah, kalau ateis baik masuk surga. Kalau ateis saja tidak percaya surga, ngapain nanti masukkan ke surga? Paham? Contoh lagi, mereka berbicara tentang misalnya jilbab. Jilbab dalam Islam ada aturannya. Tidak boleh kelihatan aurat. Aurat sudah dijelas oleh para fukaha. Aurat itu begini, begini, begini, begini. Mereka tafsirkan dengan hermeneutika. Oh jilbab itu maksudnya pakaian kesopanan. Waktu turun ayat tersebut berkaitan dengan kondisi orang Arab tatkala itu. Oh ini hanyalah pakaian tradisional mereka dalam mengungkapkan kesopanan dengan apa? Jilbab yang menutup begini begini begini. Nah kalau kita di Indonesia pakai kebaya ya itu sudah pakaian itu jilbab ya. Kemudian rambut terbuka eh, di bawah mata kaki, eh, di bawah mata, lutut ya. Paha kelihatan dikit itu jilbab. Berdasarkan eh, pakaian kesopanan di zaman di zaman kita. Mengerikan seperti ini. Kita bilang Indonesia begitu mungkin, tapi kalau nanti ke Eropa Perempuan kelihatan sebagian buah dadanya jilbab. Jilbab versi Eropa, iya, itu iya tidak. Kan bagi mereka sopan-sopan saja. Paha kelihatan jilbab. Tidak ada masalah. Kalau kalau patokannya apa? Kesopanan. Nah, kesopanan itu berbeda-beda dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Nah, kalau ente ke pantai, orang pakai bikini, jilbab syar'i. <laughs> Di pantai jilbab syar'i. Benar itu kalau kita mau pakai hermeneutika mereka seperti itu. Contoh lagi produk mereka. Boleh doa bersama. Doa bersama dengan Tuhan yang sama. Kata mereka, ya. Makanya mereka punya buku judulnya Tuhan yang satu untuk seluruh agama dengan agama Tuhan satu agama banyak. Jadi kata mereka, semua orang yang sedang beribadah ini semua pada Tuhan yang sama. Ya sudah kita bisa bikin rangkaian doa bersama. Kita bilang, mereka contohkan doanya. Ya Tuhan kami, meskipun kami berbeda agama tapi kita Tuhannya sama. <laughs> Coba ente berdoa begitu. Nah, mereka eh, hermeneutika lagi mereka mainkan ya terserah. Contoh lagi misalnya wanita muslimah haram nikah dengan apa? Orang lelaki kafir. Nikah dengan dengan lelaki kafir. Ayatnya banyak. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian nikahkan lelaki-lelaki musyrik dengan wanita uh, beriman. Ya. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'unha ilal kuffar. Lahunna hillu lahum wa lahum yahilluna lahun. Kata Allah, kalau kalian tahu wanita yang berhijrah mereka mukmin, mukmina, maka jangan kembalikan kepada suami mereka. Dia tidak halal bagi suaminya yang kafir dan suami yang kafir tidak halal bagi bagi dia. Ayatnya jelas. Kata, mereka mengakui ayat tersebut, tapi kan ada hermeneutik. Kata mereka itu ayat berkaitan dalam kondisi perang. Dalam kondisi tidak perang, boleh. Semuanya dirubah, gampang sekali. Jadi boleh. Contohnya lagi produk mereka adalah cerai. Kita cerai, yang boleh menceraikan laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Makanya kata Nabi SAW, At-tolak liman ahoda bisak. Sungguhnya cerai itu dipegang oleh para laki-laki. Kata mereka, enggak, itu enggak adil. Bertentangan dengan ide pokok Allah persamaan. Paham? Itu hanya cocok zaman dahulu untuk orang Arab, 1400 tahun yang lalu. Sekarang perempuan juga boleh men menceraikan. Dan itu berbahaya bagi kita laki-laki. Kalau sampai perempuan boleh menceraikan, bisa jadi seorang suami diceraikan oleh istrinya sehari tiga kali. Itu berbahaya. Ya. Mereka bilang kesetaraan gender. Haji Umar cuma laki-laki aja yang cerai, perempuan juga cerai. Ya akhi subhanallah. Mereka bilang jangan cuma laki-laki yang bayar mahar, sekarang perempuan juga boleh bayar mahar. Perempuan boleh datang kepada laki-laki, "Saya mau nikah dengan kau. kata perempuan, "Qabil tu, aku terima." <laughs> Bisa juga kata mereka. Ini parah. Kemudian kata mereka, kalau perempuan diceraikan masa idahnya jelas. Kata mereka laki-laki juga harus punya masa idah. Masa idahnya 130 hari. Parah. Ya akhi perempuan masa ini cuma tiga bulan, ya 3 bulan puluh hari dia bilang apa? Seratus tiga puluh hari. Masa ide buat apa ente? Apa yang mau ente tunggu? Kalau perempuan jelas ya ada rahimnya, kecampur mani, butuh bersih dan yang lainnya. Laki-laki terus apa yang mau ditunggu? <laughs> Ya, gampang sekali, sekarang hermeneutik. Iya, dalilnya apa? Her hermeneutik. Seperti itu mereka berbicara. Tidak ada lelaki dan perempuan kata Allah lidzakari mislu hadzal unsadain. Bosnya laki-laki dua kali lipat dari perempuan dalam warisan dalam tertentu karena laki-laki yang akan menanggung istrinya, menyiapkan rumah bagi istrinya, maka dia berhak mendapatkan warisan dua kali lipat daripada adiknya perempuan misalnya. Kata mereka, itu tidak berlaku lagi. Itu juga zaman zaman dulu. Kondisi tatkala itu. Sekarang sudah berubah. Ya. Ente jangan bilang manhaj salaf, manhaj salaf. Ente manhaj kuno itu. Ini membawa zaman sekarang. Makanya kalau nanti bilang manhaj salaf, mereka ketawa Ini ini orang bahlul-bahlul semua ini manhaj salaf. <laughs> Kenapa? Tidak tahu hermeneutik. <laughs> Tidak tahu bagaimana Islam progresif. Paham? Ini sudah paham semua? Terakhir kita bahas sekarang di antara produk mereka mulkul yamin. Ya. Tapi yang mau foto silakan. Saya mau hapus masalah. Berapa menit lagi Azan? 7 menit. Uh, kalau sudah, tolong dihapus. Udah, sebentar, sebentar, sebentar. Nanti beli aja biar difoto juga. <laughs> Oke, okay, sudah Ikhwan? Sudah ya? Oke, okay, dihapus. Tolong dihapus. Dan antum melihat kalau terhadap Al-Quran mereka begitu, apalagi terhadap hadis Nabi SAW, selesai urusan. Terkadang mereka dengan malu-malu mengatakan hadis Nabi yang bisa diterima, yang mutawatir. Yang mutawatir cuma sedikit, mungkin cuma 5% dari seluruh hadis. Terus yang mutawatir pun harus sesuai dengan yang relevan dengan zaman sekarang. Repot. Al-Quran saja mereka permainkan, apalagi cuma sekedar hadis-hadis Nabi saw. Alaihi Wasallam. Antum bayangkan ya. Orang-orang seperti itu mengajar di universitas Islam. Yang kelak murid-muridnya akan menjadi guru-guru agama bagi anak-anak kita. Bayangkan. Mengerikan. di antara produk mereka di antara produk mereka mereka adalah halalnya zina. Halalnya bukan zina, mereka namakan apa halalnya? Kumpul kebo. Yang penting kebonya apa? Komitmen. Ya, kumpul kebo ya, yang penting kumpulnya komitmen. Taib atau eh, zina. Ya. Kita dalam huh? Dalam Islam zina haram. Jelas wala taqrabu zina. Zina itu dosa besar. Bahkan Allah gandengkan dengan dosa terbesar syirik dan membunuh. Kata Allah, "Walladzina la yad'una ma Allah ila anaaha akhar wa la yaqtuluna nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana." dan orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan dan orang-orang tidak membunuh orang lain dan orang-orang tidak berzina barang siapa yang melakukan ini dia akan mendapatkan dosanya akan dilipat gandakan do azabnya dan kekal dalam neraka illa man taba wa amana wa amila amalan salihan kecuali yang bertobat beriman dan beramal saleh. Ini bukan dosa sembarangan. Zina termasuk dosa-dosa yang paling besar. Di antara dosa setelah syirik membunuh zina, ya. Oleh karenanya Allah tatkala mengharamkan zina, Allah mengatakan wala taqrabu zina. Allah tidak mengatakan wala tasnu, jangan kalian berzina. Kata Allah, jangan dekati zina. Dan ini pengharamannya lebih tegas. Beda kalau saya bilang jangan masuk jangan ke, jangan masuk di kamar. Ya, kalau berarti di depan kamar nggak ada masalah. Tapi kalau saya bilang jangan dekati kamar saya, ente dekati-dekati nggak boleh. Makanya dalam Islam, ya, semua yang mengatakan kepada zina dilarang. Contohnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwana rajulu bimra'atin illa karena syaitanu salisahuma. Tidaklah laki dan perempuan berdua-duaan kecuali syaitan yang ketiga. Berdua-duaan saja hukumnya apa? Haram. Belum belum belum sentuh-sentuh ya, belum. Baru duduk berdua aja. Ya, belum coel-coel, sudah haram bagi Islam. Dalam Islam. Karena setan akan menggerakkan. Kenapa diharamkan? Karena ini mengantarkan kepada apa? Zina. Contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuma imra'atin ista'tarat tsumma kharajat famarrat biqaumin liyajidu min hariha fa hiya zaniyah." Wanita mana saja pakai parfum, Kemudian dia keluar dari rumahnya, lewati suatu kaum supaya mereka cium bau parfumnya, kata Nabi itu wanita pezina. Kenapa? Karena dia bisa mengantarkan kepada zina. Karena parfum yang dia pakai itu akan menggerakkan syahwat para lelaki. Ini dilarang. Kenapa? Karena mengantarkan kepada zina. Bukankah Allah mengatakan kulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum? Lelaki tundukkan pandangan. Kenapa tundukkan pandangan? Saya tanya. Supaya tidak mengantarkan kepada apa? Zina. Kata Nabi, al-ainani tasnian, dua mata berzina. Kenapa mengantarkan kepada zina, pandangan yang haram? Ya. Banyak hal yang Allah haramkan karena bisa mengatakan kepada pada zina. Dan di zaman Nabi SAW, orang yang berzina di tempat tersembunyi, kalau dia ngaku maka Dirajam contohnya Ma'is al-Aslami, Ma'is al-Aslami dia berzina. Apakah dia berzina terang-terangan? Jawabannya tidak, disembunyi, diam-diam. Setelah itu dia merasa bersalah, dia datang kepada Nabi, dia lapor, "Ya Rasulullah, saya berzina." Kata Rasulullah, SAW, "Mungkin kau hanya mencium, mungkin hanya menyentuh." Rasulullah tolak dia. Sampai keempat kali dia datang lagi, ya Rasulullah saya berzina, kata Rasulullah SAW, hal ghaba dzalika minka fi dzalika minha, apakah ember masuk sumur? Kata dia benar ya Rasulullah. Nabi tidak bertanya, terang-terangan apa sembunyi-sembunyi? <laughs> Nabi langsung tegakkan hukum apa? Rajam. Zina berbeda dengan penegak hukum rajam. Hukum hukum rajam atau hukum hudud bisa ditegakkan bagi orang berzina dengan dua cara. Pertama ketahuan dilihat oleh empat orang, yang kedua pengakuan. Seandainya tidak ada tidak ada pengakuan, tidak ada yang lihat, tetap statusnya zina, paham? Tetap statusnya zina. Contoh orang mencuri, kalau orang mencuri, kapan dia dipotong tangannya kalau ketahuan? Kalau tidak ketahuan tangannya dipotong atau tidak? Tidak. Apa statusnya di sisi Allah pencuri atau bukan? Tetap pencuri sama. Ma'is seandainya tidak lapor kepada Nabi, dia tidak akan di tidak akan dirajam. Tapi dia ngaku akhirnya dia dirajam. Demikian Imra'atun Gomidiyah yang dia berzina. Kemudian dia melaporkan dirinya, maka dirajam. Dia berzina diam-diam. Justru perzinahan yang terjadi adalah diam-diam tidak menampakkan. Ya. Jadi beda antara zina dengan menegakkan hukum had ada syarat-syaratnya. Tapi kalau zina di sisi Allah tetap dikatakan dengan apa? Zina. Nah sekarang ini azan ya. Azan dulu deh. Ya. Hah? Azan dulu. Taib. Eh, sekarang bagaimana cara Muhammad Syahrur atau diikuti oleh salah seorang dokter Indonesia menghalalkan kumpul kebo ya. Caranya begini. Kata dia, uh, hubungan seks yang boleh dengan dua cara. Pertama dengan pernikahan atau disebut marital ya. Yang kedua dengan tanpa pernikahan, non marital. Nah, pernikahan jelas sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun tanpa pernikahan dalam Islam dengan cara namanya mulkul yamin budak. Ya. Kata Allah walladzina li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya. Faman ibtaga wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Kata Allah di antara ciri-ciri penghuni surga yang warisi surga Firdaus yaitu orang-orang yang mereka menjaga kemaluan mereka kecuali dari dua hal, kecuali dari istri-istri mereka atau dengan budak-budak wanita mereka. Barang siapa yang mencari di antara dua cara ini, selain dua cara ini, maka dia telah melakukan pelanggaran. Ya. Taib. Milkul yamin budak. Ya. E, perbudakan bukan diciptakan oleh Islam, tidak. Nabi Muhammad SAW waktu datang dalam kondisi perbudakan sudah ada dan itu sudahlah aturan kenegaraan. Ini itu konsekuensi dari perperangan. Orang kalau berperang, ya, maka kemudian dia kalahkan, dia tinggal pilih mau dibunuh atau jadikan budak. Dan itu berjalan di Romawi, di Persia, di Afrika, di berbagai macam negara. Konsekuensi dari peperangan kalau nggak dibunuh diper diperbudak. Islam datang di tengah-tengah kondisi demikian. Dan di antara hikmahnya Islam tidak langsung me me me menghilangkan merubah secara total tetapi mengatur mengatur apa yang telah terjadi diakui oleh negara-negara yang ada dan itu konsekuensi saya katakan tadi perbudakan konsekuensi dari uh, uh, peperangan. Makanya Nabi SAW dalam berbagai hal, Nabi kalau ada perkara yang baik, Nabi perbaiki. Ya. Yang sudah ada Nabi modif untuk lebih baik seperti kata Nabi inna mabu'istu liutammi karimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Contoh kata Nabi SAW tentang helful fudul yaitu musyawarah yang dilakukan oleh orang musyrikin di zaman dahulu untuk menolong orang yang zalim waktu Nabi waktu itu belum jadi nabi Nabi diajak. Kata Nabi, laudu itu fil Islam la tuh Seandainya saya sudah jadi nabi, saya diajak untuk musyawarah seperti itu, saya akan penuhi, ya. Jadi Nabi tidak merubah secara total tapi Nabi mengatur Eh, perbudakan yang diakui oleh negara-negara tatkala itu. Dan tidak ada yang mengingkari Nabi dari sisi ini, tidak ada. Karena itu perkara yang berjalan internasional. Tapi Nabi atur di antaranya Nabi dalam syariat Islam banyak sekali menganjurkan untuk memerdekakan budak. Merdekakan budak pahalanya besar. Orang merdekakan budak maka dia akan dibebaskan dari neraka jahanam. Motivasi untuk merdekakan budak. Kemudian banyak bayar kafaroh, kafaroh zihar, kafaroh misalnya berhubungan dengan istri di siang hari bulan Ramadan, suruh bayar apa? Suruh memerdekakan apa? Bu, budak. Bahkan Nabi sebelum meninggal dunia, di antara wasiat Nabi as-salata as-salata wa ma malakat aimanukum. Perhatikan salat, perhatikan salat, perhatikan budak-budak kalian. Ya. Jadi Islam memberi perhatian dan Islam mengurangi uh, apa namanya? Uh, sarana untuk perbudakan ya. ya. Sehingga diatur oleh oleh Islam. Di antaranya seorang memiliki mulkul yamin yaitu wanita budak maka dia boleh gauli ya. Akadnya apa? Bukan akad komitmen, enggak ada ya itu dia sudah punya budak, dia berhak, dia berhak untuk dia gauli, berhak untuk dia suruh-suruh, ya, karena itu budak dia, ya, budak dia. Nah, kalau kita artikan mulkul yamin hanya budak saja, ini tidak sesuai menurut Muhammad Syahrul. Maka dia menggunakan hermeneutika, maka dia ingin otak-atik mana mulkul yamin ini. Di otak-atik. Seperti dia mengotak-atik yang lainnya. Yamin maksudnya tangan kanan, mulk maksudnya pemilikan. Maksudnya mulkul yamin itu Jangan ditafsirkan hanya terbatas budak, apalagi budak sekarang tidak ada. Ayat-ayat masih berlaku. Kalau begitu bagaimana? Maksudnya mulkul yamin itu sesuatu yang dibawa kekuasaanmu. Dengan tanganmu kau bisa menggerakkan, kau bisa menyuruh, ya. Maka itu mulkul yamin. Contoh, ya pembantumu. Kenapa? Dia di bawah kekuasaanmu karena kau sudah gaji dia, sehingga dia di bawah apa? Kekuasaan. Contohnya sekretaris. Mantap ini sekretaris satu sekretaris dua sampai sekretaris sepuluh ya. Murkul yamin ya. Yang penting dia tidak punya apa? Suami ya. Boleh di digauli. Di antaranya pacar. Pacar tadi dalam kurung kebo ya. Kalau dia suka sama suka, ya berarti kau sudah menguasai dia. Padahal tidak ada kekuasaan di situ. Ya. ya. Tetapi dia suka berarti kau dia sudah di bawah kekuasaanmu kau boleh otak atik dia. Ini semuanya hukumnya halal. Terus yang haram yang mana? Kata dia yang haram cuma ada enam. Yang haram dalam Al-Quran, hubungan seksual yang haram, seksual hubungan yang haram ada enam yaitu yang pertama nikahi istri bapak wala tankihu manaka abaukum istri bapak kemudian homoseksual dia kalau ini dia beda dengan musda mulia kalau musda mulia homoseksual boleh kalau dia tidak boleh. Hermeneutikanya mungkin beda ya. Homoseksual. Sejenis kata dia tidak boleh. Ketiga, istri orang tidak boleh. Yang keempat, uh, nikah mahram. Hurrimat alaikum ummahatukum dan seterusnya. Nikah mahram. Dalam Al-Quran ada, tidak boleh. Kemudian yang kelima, sex group. Laki-laki satu dengan perempuan dua perempuan satu dengan laki-laki dua ya. Misalnya terus yang keenam ada satu lagi saya lupa ya. Nikah istri bapak, homoseksual, istri orang, nikah mahram, saya grup apa lagi satu ya. Ada enam dia sebutkan. Intinya ada ada ayat ah ya, terang-terangan, masya Allah. Benar. Nikah apa? Seks terang terang-terangan. Ini justru yang paling inti ya, dilarang. Taib. Sekarang pembantu boleh nggak digauli? Lihat dulu. Oh, bukan istri bapak. <laughs> bukan homoseksual, bukan istri orang, nikah bukan mahram, bukan grup, terang-terangan berarti boleh. Sekretaris cari yang masih gadis semua, bukan istri orang. Sekretaris satu, sekretaris dua, sekretaris sepuluh. Bukan istri bapak berarti boleh. Pacar, coba cocokkan kebonya, cocok nggak? Kebo ternyata bukan istri bapak, bukan homoseksual. seksual istri orang berarti boleh. Ini otak atik apa? Hermeneutikanya dipakai di sini. Ini hermeneutikanya dipakai di sini, otak atiknya. Makna mulkul yamin. Pakai apa? Hermeneutika. Jadi Anda dengan hermeneutika Anda bisa boleh melakukan apa saja. karena ini cara tafsir tanpa kaidah dan Islam pasti ada kaedahnya. Islam itu baku. Mustalah hadis ada kaedahnya, tafsir ada kaedahnya, ya. Tajwid aja ada kaedahnya. Semua ada kaedahnya. Ika ada hukumnya, semuanya ada aturannya. Oh, Tuhan itu memberikan syariat kepada dengan aturan. Ini tanpa aturan. Ya. Taib. Kita tambahkan sekarang. Warna merah, warna merah biar keren. Berikutnya, ya. Seks dengan hewan. Coba kita tes. Istri bapak bukan? Bukan. Homoseksual? Bukan. Yang penting beda jenis ya. Istri orang juga bukan. Nikah mahram juga bukan. Sex group? Enggak. Contohnya kambing ya. Sex group? Terang-terangan? Bukan. Berarti boleh. Yang penting kambingnya komitmen. Kemudian juga dalam kandang. Jangan terang-terangan. Paham? Dan itu ada orang-orang sekarang orang Eropa, orang Barat mereka mengalami kelainan seksual tidak bisa puas dengan manusia, mereka seks dengan anjing, mereka seks dengan kuda, sebagian mereka seks dengan angsa. Ya, karena Allah cabut ke kebahagiaan mereka, karena mereka melakukan hal yang haram. Paham? Berarti menurut dia boleh atau tidak harusnya? Harusnya boleh. Tidak ada larangan sini. Bukan istri bapak kok. <laughs> Contohnya ya, seks dengan mayat ya. Selama mayatnya bukan istri bapak, bukan <laughs> boleh. Subhanallah. Ya, inilah ya cara metode hermeneutika yang mereka gunakan untuk menghalalkan apa? Berzina. Dari sini antum sekarang tidak tidak usah heran. Ternyata mereka ingin melegalkan apa saja sangat apa? Mudah. Halalnya zina hanya salah satu produk dari produk-produk mereka. Dengan metode tafsir yang mereka lakukan dengan syubah tadi yang pola metode pemikiran yang bertumpuk-tumpuk yang sudah kita uh, jelaskan tadi. Taib. Hmm. Ini halalnya zina ini adalah akidahnya orang-orang jahiliyah. Ya. Oleh karenanya eh, Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari menyebutkan bahwasanya pernikahan orang dahulu di antaranya adalah ada al-bagoya para pezina, mereka yang sibna royat, mereka menempelkan atau mendirikan bendera-bendera di depan rumah mereka. Kalau setiap rumah ada benderanya, berarti orang-orang lewat tahu ini boleh digauli. Ya. Itu di antara yang dilakukan orang jahiliyah dahulu. Maka Maksud dari misalnya dokter tersebut ya yang dia mengatakan saya ini sebenarnya menghalalkan kumpul kebo itu atau zina tersebut dalam rangka menolak kemudorotan. Kenapa? Saya lihat ada orang-orang dizolimi. Di Aceh ada orang berzina kemudian ditegakkan hukum had. Di Ambon ada orang berzina ditegakkan hukum had. Di Pakistan ada orang melakukan zina ditegakkan hukum had. Ini kezoliman. Bagaimana cara menghilangkan kezaliman tersebut? Ya dihalalkan, jangan di, jangan dilarang. Subhanallah. Baik, kalau ente halalkan ini coba, apa kekacauan yang terjadi di masyarakat? Ya, tahu-tahu pembantu bunting, ya. Tahu-tahu sekretaris 1 sampai sekretaris 10 semuanya bunting. Ya. Kenapa dilarang? Kan halal. Sudah komitmen. Tahu-tahu eh, kambing bunting. <laughs> ya, subhanallah. Rusak, ya. Siapa yang tega suaminya eh, kemudian kemudian anak perempuannya ganti-ganti. Besok pacar laki-laki satu, besok pacar laki-laki dua. Komitmen ganti-ganti. Hari ini komitmen sama si A, komitmen ke hari kedua dengan si John, komitmen ketiga putri putri dengan uh, si Alex dan seterusnya. Di mana nggak rusak tatanan masyarakat? Mengerikan. Bagaimana kemudian penyakit AIDS dan yang lainnya akan orang rasa malu semuanya hilang dan akhirnya rumah tangga tidak hancur Dia akan hancur lebur. Dia tidak mau dengan istrinya ngapain saya dengan istri saya saya bisa milih banyak mulkul yamin di luar. <laughs> banyak kebo-kebo bisa saya simpan ya, ya udah rusak, terus. Oleh karenanya, apa hukum orang yang me menyatakan zina halal? Perhatikan sini. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah punya dan ini mendapat para ulama dari Syekhul Islam Taimiyah dari mazhab Hambali, dari Qarafi dari mazhab Maliki, Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i. Mereka menjelaskan ada perkara-perkara yang masih samar, mungkin orang tidak tahu kekufuran tapi orang tidak tahu hukumnya. Kalau dia melakukannya, maka tidak bisa langsung kita kafirkan. Kita harus tegakkan hukum apa? Tegakkan hujah. Kita berusaha hilangkan syubhat. Disebut dengan iqamatul hujah wa izalatul syubah. Dan ini sering disampaikan oleh Taimiyah rahimahullah taala. Meskipun masalah syirik. Saya bacakan perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam syirik akbar. Kata beliau, ulima bid darurah annahu lam yusra li ummatihi annahu lam yusra li ummatihi an tad'u ahadan minal amwat telah diketahui secara darurat, semua orang tahu. Nabi tidak pernah menyuruh umatnya untuk berdoa kepada mayat. Tidak boleh, ini syirik akbar. Lal anbiya tidak boleh kepada para nabi, wala salihin wala ghairin tidak boleh minta-minta kepada orang soleh maupun para nabi. La bilafzil istighatsah atau yang lain bukan dengan lafal astaghitsuka ya nabi aku beristighatsah kepada engkau wahai Abdul Qadir Jilani ini syirik jelas. Ya. Dan seterusnya. Bal na'lamu annahu naha an kulli hadhil umur dan kita tahu nabi melarang ini seluruhnya. Wa anna dzalika minasyirki dan ini termasuk syirik. Alladzi haramallahu taala wa rasuluhu yang diharamkan oleh Allah dan rasulnya. Walakin li ghalabatil jahli wa qillatil ilmi bi athari risalah fi katsirin minal mutaakhirin lam yumkin takfiruhum bidzalik. Akan tapi karena tersebarnya kejahilan yang menimpa orang-orang belakangan dan hilangnya ajaran-ajaran risalah ya maka tidak mungkin kita kita kafirkan mereka secara langsung Hatta yatabayyana lahum ma ja'a bihi rasul sampai kita tegakkan hujah. Mereka ngerti dulu baru boleh kita kafirkan. Ini syirik besar. Ternyata orang terjerumus dalam syirik besar tidak tidak mungkin kita tidak boleh kita langsung kafirkan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu kalau ini syirik. Apalagi sebagian dai-dai menyuruh demikian. Sehingga mereka menyangka ini adalah apa? Tauhid. Mereka menyangka itu adalah apa? Syirik. Maka orang yang berdoa kepada mayat tidak bisa tidak boleh langsung kita kafirkan. Paham? Karena bisa jadi mereka tidak tahu hukumnya tersebut. Lain halnya dengan perkara-perkara yang jelas. Perkara-perkara yang jelas yang semua orang tahu, ya. Seperti ya. Kata Syekhul Islam, "Man jahada wujuba ba'dil wajibat adh-dhahirah al-mutawatirah ka salawatil khams wa siyam syahr Ramadan wa hajjil bait al-atiq wa jahdi tahrimi ba'dil muharramat dhahirah al-mutawatirah kal fawahish wa dhulm wal khamr wal maisir wa zina wa ghairi dhalik." Berbeda dengan orang yang menolak wajibnya perkara-perkara yang jelas semua orang tahu. Salat lima waktu. Apakah orang Islam tidak tahu salat lima waktu wajib? Semua orang Islam tahu sholat lima waktu apa? Wajib. Semua orang Islam tahu puasa Ramadan itu apa? Wajib. Kemudian dia mengatakan, oh tidak wajib sholat. Orang ini kalau dia mungkin baru masuk Islam, mungkin kasih uzur. Tapi kalau dia sudah lama masuk Islam, apalagi dokter dalam bidang agama, kemudian dia menolak wajib sholat, langsung kafir. Beda dengan, karena tidak ada kemungkinan dia tidak tahu. Dia sudah tahu dan dia berusaha untuk merubah. Sama kata Syaikhul Islam Taimiyah, demikian juga dia menolak pengharaman berbagai sebagian hal-hal yang haram, yang zahir, yang orang tahu secara mutawatir ini hukumnya haram. Seperti uh, dia mengharamkan, menghalalkan khamar, menghalalkan judi, menghalalkan zina. Maka orang yang berani menghalalkan ini semua langsung kafir. Karena dia menghalalkan sesuatu yang orang semua sudah sudah tahu. Faham? Maka itu perbedaannya di sini. Ya. Bukan masalah besar kecil, tapi masalahnya mungkin dia tidak tahu atau tidak mungkin dia tidak tahu. Masalah zina semua orang tahu, kecuali dia baru masuk Islam. Jadi kalau yang bicara dokter, dia pasti tahu zina itu haram. Kemudian sekarang dia bikin disertasi untuk menghalalkan. Maka orang ini tidak perlu ikomatul hujah, apalagi syubhatnya kayak begini. Paham? Kalau kita mau bilang harus tegakkan hujah ya tidak perlu karena ini perkara yang orang pezina saja tahu hukumnya haram, haram. Orang pezina tahu saja hukumnya haram. Maka setiap orang yang meyakini halalnya zina, maka dia kafir langsung. Ya bertobat urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mendukung ya disertasi tersebut untuk gol dan mendukung keputusan tersebut juga keluar daripada Islam. Yang menilai disertasi ini top untuk merusak umat Islam juga keluar dari Islam. Kenapa? Karena ini menentang suatu perkara yang sudah diketahui oleh seluruh umat. Bahwasanya hukumnya apa? Haram. Kemudian dia menghalalkan. Beda banyak hal-hal yang orang tidak tahu atau mungkin dia baru masuk Islam kita kasih uzur. Ada orang baru masuk Islam kopi minum khamar, ya, ya dia nggak tahu dia dulu waktu masih selain agama lain oh ini halal, kenapa haram? Dia nggak tahu. Wajar baru Islam. Tapi kalau dokter agama ya, kemudian teler kemudian kemudian dia main sama perempuan di di hotel sana ya. Dia bilang halal maka ini tidak ada uzur bagi dia. Kalau dia mau bertobat silahkan merubah akidahnya. Inilah para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, tapi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini saya rasa tidak perlu tanya jawab ya. Ya, sampai di sini saya kajian kita semuanya sudah jelas. Uh. Sudahlah, tidak lah. Sampai sini saja. <laughs> Muka betul majelis. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ila anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.